Thank you. forgiveness Amen Selamat menikmati.

ingin mengetahui solusi apa katanya dengan yang kami alami katanya dengan kesehatan. Jadi masalah datang dan kita bersama dengan kita dari rumah sehat dan atau dari Indonesia ada kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Satrio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Satrio. <laughs> Selamat datang.

kita bahas tentang betapa um, pisau ini memiliki tiga fungsi penting buat tubuh kita yaitu uh, yaitu dalam penekanan racun, kemudian dalam pencegahan makanan dan metabolisme darah. Kemudian kita sempat bahas juga kemarin bahwa apa saja yang perlu dibuang dari um, tubuh kita ya dan ini dilakukan oleh liver itu ya. Um, secara umum, secara kalau kita lihat kedua liver memang dia uh, membuang sisa sisa metabolisme kerumun di tubuh kita kemudian dia makan dan sisa metabolisme dari lemak protein dan karbohidrat gitu jadi bahwa ternyata sisa-sisa yang dari dalam tubuh kita sendiri itu pun sudah banyak yang disebarkan di vaksin itu jadi mungkin kita kalau mau menambahkan konsumsi sesuatu yang memberatkan level sebenarnya kita juga perlu untuk memikirkan juga nggak sih Nah, dari salah satu warga kita yang saat ini dari Pelipur dan itu hmm. dan nah, soalnya apa sih yang uh, membuat kita kita makin tua contohnya adalah obat-obat pengawet makanan gitu ya obat-obatan kimia yang sintetis gitu pewarna makanan penambah buat dan penambah rasa dengan produk kimia dari pertanian polusi udara, polusi air, bakteri, jamur dan lain-lainnya. Gitu. Jadi ternyata eh, kita sudah makan benar begitu pun banyak yang mesti buang kita masukin lagi yang sintetis sintetis ke tubuh kita maka konflik kimia harus dibuang oleh tubuh kita dan gitu. Kemudian fungsi liver juga sangat penting dalam jangka makanan di mana dia eh, menyimpan sebagian besar vitamin A, D dan K sama menyimpan mineral seperti zat besi, vitamin B12 dan tembaga dan kalau Kedua dapat dikomproduksi berbagai macam enzim yang membantu dalam proses pencernaan makanan. Nah, kemudian dengan sebuah tugas yang sangat-sangat berat itu ternyata bila dilihat dari pola hidup kita, ternyata asupan lemak yang dikonsumsi sebagian besar penduduk Indonesia ini bisa jadi melebihi kebutuhan yang seharusnya gitu. Nah, yang hasilnya kita setiap hari makan makanan mungkin ada yang digoreng, hmm. ditumis gitu ya, atau mungkin ditambah mentega, ditambah minyak gitu ya mungkin santannya juga tidak kalah uh, tidak kalah harus lagi dijelaskan dan ini membuat asupan lemak di kalangan pemuda Indonesia ini sangat-sangat banyak gitu. Nah, kemudian ketika saya sudah masukkan segitu banyaknya lemak ke dalam tubuh, siapa yang harus bertanggung jawab atau siapa yang harus menjelaskannya ya tidak ada yang menjelaskan di gitu hati ya umum hati susah ya barang ibarat gitu nah kita ini pernah mencenangkan dengan apa dengan memproduksi garam teduh yang berfungsi untuk melahirkan lemak sehingga bisa dicerna oleh tubuh nah, tanpa fungsi yang tidak baik maka lemak itu tidak bisa dikenali dan tidak bisa dicerna oleh tubuh hmm. itu adalah fungsi untuk detox dan tekanan makanan kemudian yang terakhir adalah metabolisme darah sini fungsi apa? nah, metabolisme darah yang memang simpanan zat besi dalam tubuh kita ini dalam bentuk karitin itu ada di dalam liver kita yang livernya berat harus menyimpan ini itu harus mencari ini itu harus menyimpan ini itu masih harus menyimpan lagi zat besi nah, dan liver juga bertugas merombak sel darah yang rusak dan lubang di tubuh di tubuh gitu. nah kemudian itu untuk uh, ilmu kedokteran dan pseudo anatomi ya saya tadi kita geluti kemudian paper ini juga punya bagaimana sih fungsinya dari sudut pandang kesehatan holistik ya nah kalau dalam sudut pandang kesehatan holistik atau yang disampaikan di orang Indonesia ya dengan bantuan dari uh, filosofi Cina dan juga Nawawi gitu ya bahwa orang itu dipandang sebagai organ yang berkuasa atas sistem produksi dan penyimpanan darah dan secara langsung misalnya juga menjadi pusat pengendali emosi kok bisa ya kan? kalau kita bicara emosi itu berarti tentang pengaturan emosi mana menurut maksud yang melakukan gitu. nah saya kira kalau level kita ini punya masalah dengan pola kesadaran kita contohnya lagi itu bukannya makanan terima atau yang disebut makanan yang supply gitu uh, kita ini bisa mengalami beberapa gejala gangguan yaitu pertama penguapannya yang terlalu dalam sistem metabolisme tubuh ini menimbulkan dampak yang begitu luas terhadap tubuh jika terjadi kerusakan atau gangguan dalam sistem pencernaan gangguan-gangguan yang muncul melalui gangguan uh, gangguan yang muncul ini bisa berkisar antara gangguan metabolisme lemah, gula darah, sistem syaraf, dan sampai disfungsi dari imunitas atau kekebalan tubuh kita. Hmm. Tidak kalah mengerikan lainnya adalah eh, hancurnya keseimbangan hormonal kita. Hmm. Dan kalau dia nggak akan bisa melakukan kalau untuk kamu awal masalah tiap bulan belum misalnya itu sebulan dan hamil dan sebagainya nah karena salah satu gejalanya dan satu gejalanya kalau misalkan livernya eh, cenderung punya masalah terhadap metabolisme lemaknya ini akan terlihat beberapa indikasi yang pertama terjadinya abnormalitas atau kelainan kadar lemak darah dan ini jadi dilihat dari kenaikan KDR dan penurunan undang di dalam ini jadi kita cek ya untuk melihat berapa sih jumlah modal city di kabupaten kita atau yang dibilang kolesterol jahat dan berapa sih jumlah ADL kita atau identity di pokok ini yang kita sebut kolesterol jahat terus kemudian yang kedua kalau memang level tidak bisa ini apa kurang mengalami gangguan dalam metabolisme lemak tidak jarang juga terjadi penyakit memicu tekanan darah tinggi dan bisa menyebabkan risiko bagi serangan jantung dan stroke. Jadi kita lihat yang bagus itu kita sedang untuk melakukan seperti itu. Dan kemudian yang ketiga saatnya adalah dengan berat badan yang berlebih setelah muncul obesitas yang keempat kesulitan menurunkan berat kesulitan untuk menurunkan berat badan meskipun sudah menjalani diet. Kemudian ada juga betul-betul pencerahan bicara seperti apa ya. baik sudah ada berbagai uh, apa ya pengaruh kalau listener sudah terganggu ya Mas Satrio termasuk pencernaan tapi nanti boleh ditambahkan sedikit keterangannya ya sahabat ini kita dari sebelah Mas Satrio sahabat inti katanya dengan bahasa user ini lanjutan dari edisi sebelumnya artinya untuk Anda yang sudah mengirim pertanyaan di pekan lalu namun belum sempat dibahas, bisa dikirimkan lagi sekarang di 0815786693. Termasuk yang Anda barangkali baru menyimak di hari ini bahasan kita masih seputar liver dan barangkali di pekan sebelumnya tidak tahu apa yang menjadi bahasannya atau banyak hal yang uh, bisa ditanyakan dikirim dari sama yang sama di 0815786693. Thank you. Parece ser rapaz, não atau kita dan berbagai yang tadi sudah disebutkan bisa di sini. bisa di bergabung, kita dulu ya.

Gracias. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, jadi ada Kalau tidak permasalahan kalau ibu ini punya masalah atau Coba dilihat pertama beliau itu mengurangi gulanya karena apa apakah eh, itu uh, difonis diabetes atau enggak kan gitu ya nah, kalau memang semisal kok ternyata uh, eh, gulanya rendah gitu ya dan malah pernah bisa digunakan madu atau kurma kan gitu nah, insya Allah masalahnya tidak berlebihan ya jadi kalau memberikan uh, eh, saran atau tidak rendah itu ya jangan kemudian yang tiba-tiba tidak dinomorkan siapa-siapa seperti itu tidak sampai kemudian jadi harus tinggi sekali gitu nah itu yang pertama kemudian nanti setelah kita soalnya kalau untuk ibu nanti kita sudah mengikuti training bekam holistik di Polres Indonesia saya sudah paham mencari sebetulnya permasalahannya apa tinggal dilihat saja sudah ini sebenarnya masalahnya apa sih uh, dilihat misalnya apakah panas atau tidak kemudian dilihat uh, apakah sistem bacaan anda panas atau tidak begitu dan kalau memang tidak ada panasnya maka tidak perlu dilakukan perolehan kan gitu cukup di tukang kering saja di organ-organ yang dirasa perlu untuk dipompa gitu. Nah, kalau untuk kekurangan gula ini perlu yang namanya uh, ini ya, apa namanya asupan yang mencukupi juga bisa turun di tukang kemudian naik naik naik dua-duanya itu ya bisa dibilang itu tidak signifikan gitu tapi makanan itu diberikan asupannya seperti misalkan buahnya dibutuhkan dan juga insya Allah kan ada gulanya gulanya sehat karena ya, ya. itu ya baik baik kita untuk mengenai pertanyaannya tentang bekam katanya dengan kondisi gula darahnya ya masih seputar bekam ini ada pertanyaan juga maksudnya di SMS kita coba bahas ya dari sahabat Wisnu bekam rutin dua rokok itu berapa kali? Sebulan sekali, dua bulan sekali, uh, eh, teman-teman. Itu kan rutin untuk merokok. Jadi kalau memang merokok aja kan berapa nah, yang memang dirasa tubuhnya kan memiliki banyak alat yang dikeluarkan maka alat average itu 10 hari sekali. Hmm. Jadi iya. sebulan bisa bisa kali. Jadi kalau tidak sempat ada minggu sekali saja. Mana kita bisa tiap hari kayak ngomong Baik, kita ketemuan uh, maksudnya terus ini kita assalamualaikum sampai dulu sini ya oh, nah, silakan

bisa wajar untuk apalagi kalau selama ini kita menggunakan ya kendaraan itu kegunaannya banyak kan gitu dengan lepas pikiran ya apa kita ini seperti contohnya kita ini seperti sedang merantai anjing galak kan gitu ya dengan tenaga kita sakit ya itu seperti seolah kita mengandalkan ikatan kita yang keluar apa yang di dalam hmm. nah, soalnya bagaimana tidak bisa seperti itu. dan pertama adalah secara umum tidak mengundang kemarahan, tidak mengundang pikiran negatif. Cuma pikiran di semua jadi positif semua. Tapi saya tidak membuat orang itu terjaga dengan cara bisa berpikir positif ya. Monggo punya kewaspadaan, tapi kalau mereka salah coba untuk melihat dari sisi yang lebih positif dan Itu Kita waspada tetap ya, saya tidak memaksa orang untuk tidak ingin orang kekar, tetapi

bisa bisa dan tidak itu hmm. baik itu pertanyaan pertama kedua tadi e, kalau di tempat tinggi ada kemungkinan saya tidur di tempat tinggi atau berada di tempat yang cukup tinggi rasanya itu mau jatuh gitu ya katanya itu entah darahnya tidak bisa terobat gitu ya hmm. atau

DGE. Nah, kalau misalkan kita suatu kota bagus ini bisa usah di Kenapa? Karena untuk kita bukan lagi untuk energi yang bagus pemanfaatan yang bagus. Misalnya kayak mata rantai yang gitu. Kalau belum bagus, ya sebaiknya memang itu supaya hanya untuk yang menguntungkan kita. Hmm. Baik ini, besok dan seterusnya. Kalau atau nggak bisa kita terlalu melebar ya Hmm, di Sletek begitu ya. Baik itu sahabat jenis satu pertanyaan berikutnya lagi biasanya saja Bang Satrio. Dari sahabat uh, satu ini ya di Kokot. Saya punya keluhan kata RSU, RSU saya rumah sakit Indonesia, di sini RSU begitu ya, jenis pelanjar pam ini bahaya atau tidak eh, solusinya bagaimana tantangannya apa di posisi keluarnya di bagian payudara sama di sini ya ya satu ini definisi ya, misalnya itu adalah di beberapa ini maka akan akan dari segi memang pertumbuhan tinggi tumor seperti ini akan parah kalau kita banyak konsumsi gula, banyak konsumsi daging. Nah, walaupun saya tahu di luar sana ada uh, eh, paham aliran gizi yang high energy impact untuk digital makanan juga sama daging terlalu bermasalah. Tapi secara umum dari literatur yang saya baca, yang saya kami pelajari, rata-rata uh, yang tersengsara kami adalah atau selektif dalam hal masalah gula dan daging nah seperti itu itu dari sisi makanan dan tentunya kalau dalam masalah gula dan daging uh, yang tadi kuningan, lemak, kemudian lemak jenuh kemudian yang pewarna-pewarna, perasa-perasa juga termasuk dihindari itu yang pertama hmm. yang selanjutnya ya kemudian uh, yang kedua masalah perasaan perasaan sebisa mungkin kita karena bukan seperti itu karena perasaan itu juga bisa menjadi imunitas menjaga imunitas menurun maka nanti ada pertumbuhan tidak normal pun kita tidak saja dan kedua yang ketiga diberikan terapi yang sesuai dengan terapi akupunktur atau bahkan dikenal oleh Indonesia hmm. atau rekomendasi herbal yang sesuai nah sesuai ini kan sesuai apa dia kasih tetap herbal bilang saya punya tahu gitu ya kalau mau sesuai beneran sesuai saya lebih sarankan itu sahabat ini uh, bisa cek entah itu H2A holistik kesehatan Indonesia atau ambil RSA Epidemiologi Serologi di Universitas Indonesia jadi soalnya kita bisa tahu ini akarnya gimana coba liburnya yang paling pas mana kita kan obati dari akarnya dan ternyata bisa saja uh, eh, punya masalah di data agama saya diusus supaya normal kita digantikan gitu atau memang ternyata ginjalnya juga perlu harus di dan sebagainya nah itu sering terjadi pada tubuh jadi memang secara holistik pengobatan holistik artinya ada pengobatan yang melihat semua keseluruhan bukan dari apa dirasakan walaupun apa yang dirasakan itu juga penting tapi kita itu bagi nevertheless katanya orang ini tubuh tidak boleh berbohong lidahnya seperti apa yang kelihatan matanya seperti apa kelihatan dan seperti itu Jadi, baik nanti lebih detailnya apa sebabnya bisa dengan analisis tadi ya ada di uh, THI kalau saya di satu Eva ya masih berbagai pertanyaan Mas Satria tapi kita berbeda sebentar ada nanti pertanyaan seputar keluhan kesehatan ataupun tentang BCA yang sudah kita bahas bisa dikirim lewat SMS di 0815

Oh iya ya, karena kan itu bisa cek analisa ya Pak. Jadi itu bisa tahu kemungkinan sakitnya apa, gitu tuh Pak. Itu kita bisa konsultasi sekalian tuh di sana. Jadi hasilnya lebih sama tuh. Permasalahan itu beralih berjalan ke orang pada para berapa yang tenang. Bisa jalan dunia dan bisa wisata, karena seupaya jalan sendiri yang mengingat. Melalui transparansi, kita berada di depan

sebelum melanjutkan pertanyaan tentang kesehatan ini Mas tadi di pertanyaan sebelumnya disebutkan oleh Mas Satria bisa jadi masalahnya di di dalam begitu ya, tapi setelah dianalisis ternyata sumbernya di usus. juga analisis seperti apa sih di komputer kan sangat kompleks. Nah, untuk melihat kompleksitas ini, pahamnya kita sangat tertentu dengan teknologi untuk kaitannya dengan H2A. Nah, atas H2A kita bisa melihat uh, seberapa sih uh, eh, pelayanan pada tubuh kita pertama dari sistem jantung di dulu dalam darah kemudian di jantung maupun di otak kemudian kita bisa lihat fungsi lambung fungsi liver kemudian beberapa organ dalam lainnya serta hormonal plus imunitas dan yang lainnya begitu. Nah uh, tentu saja ketika ditanya uh, apakah nanti itu aku akan memberat-berat begitu masuk pemasukan itu dia bilang karena saya tidak eh, tidak kemudian menjudge oh ini tidak ada guna juga takut-takutan dulu enggak gitu. kita akan melihat bahwa ternyata ya memang kita kemudian bersadar tapi tidak kemudian harus ada kemudian seperti beneran gitu kan seperti itu jadi sistemnya hanya sampai setahun dari lembaga magnetik yang tidak cuma itu asumsi sebenarnya itu yang ada eh, bangun dan setelah itu di luar daripada hasil tesnya adalah kemampuan konsultan untuk melihat kondisi dari Melalui ideologi serologi, kita akan melihat sistem tubuh berdasarkan catatan dari susunan saraf tubuh kita dan berdasarkan pada pada mata iris mata kita, pada skala kita, dan kita katakan sini permasalahan di mana yang stres itu organ apa, dan stres itu tahap berapa. Cara memetakan sih stres tiga, stres ini sederhana membahayakan atau enggak sudah jalan-jalan kemana aja dan tikus stresnya seperti apa itu terlihat di dalam kita psikologi seperti itu jadi ketika kita mau mengobati dengan yang alami ini bukan cuma asal obat oh ya misalkan untuk kasus diabetes itu obatan sendirian kalau di pasaran banyak hmm. ya. padahal kalau di aku sendiri yang namanya penyebab diabetes itu sangat banyak hmm sekarang contohnya lemah atau karena tidak ada lemah dan tiap kelemahan itu ada obatnya masing-masing tidak bisa disamaratakan ya atau obat mbak semua jenis diabetes begitu ya kalau di kalau di aku akupunktur atau dari pengobatan Cina tidak disamaratakan hmm. ya, jadi ilmu untuk melihat ketidaksamaan itu lah yang mungkin kita praktekkan di provinsi Indonesia gitu orang-orangnya ada tentu ginjalnya terus kita konfirmasi juga gitu kemudian di mana awalnya terlalu miskin yaitu jadi miskin berjuta untuk melaksanakan terapi ataupun informasi herbal serta pola makan yang dibutuhkan seperti itu sih itu apa bedanya pak nah gimana cara kita melakukan terus formulanya oh ada luar kan banyak gitu oh ya mau ya mungkin banyak gitu mungkin saya nggak tahu juga atau mungkin ada yang bilang mau lebih kan banyak gitu ya mungkin tapi pada dasarnya ketika kita mengalami ya menyatukan dalam satu temukan kita lebih punya pilihan ketika kita melihat sebuah permasalahan ini eh, bagusnya seperti ini kan ini jelas gitu. itulah yang mungkin tidak akan ditemui atau di program Indonesia yang berjumpa dalam itu karena kita memiliki pilihan sendiri mau refleksi juga bisa mau betul-betul bisa atau bahkan juga bisa semuanya akan direkomendasikan dan didesain supaya benar-benar memenuhi hasil yang kita temukan pada saat kita itu melakukan tes analisa kesehatan jadi seperti itu baik analisisnya ada metode yang cukup lengkap pengobatannya juga cukup lengkap begitu ya ada sebuah pilihan ini ya insya Allah ada pilihan dan kita berusaha betul semua pilihan baik sekarang kita masuk lagi ke berbagai pertanyaan ini masuk ke Eh, saya kalau bangun tidur siang hari, badan berdebar-debar sekitar 10 10 detik atau 10 menit di sini tidak terlalu tuliskan. Tapi kalau bangun tidurnya atau tidur malam atau bangun pagi begitu, tidak mengalami daya berdebar-debar. Jadi hanya kalau pas tidur siang. Hmm, kira-kira ada apa ya? kalau dilihat dari jamnya itu memang jam tiketnya organ jantung. Jadi kalau masyarakat seperti itu kemungkinan besar memang ada sedikit permasalahan di jantung entah itu pembodolannya yang kurang baik atau memang tenaganya yang kurang atau nutrisinya kurang kan gitu maksudnya bagaimana nanti itu maksudnya ya akhirnya kita harus kata orang tua kan gitu kita seperti apa penampakan diri dia seperti apa kemudian penampakan di yang lainnya seperti apa penampakan seperti apa itu disebutkan apakah itu jantungnya hanya darahnya yang tidak baik kurang baik atau jantungnya yang kurang baik juga atau ada masalah lain seperti itu. Nah, kemudian orang mengalami hal ini yang bermasalah ususnya. Jadi ususnya terlalu menggelembung sehingga mendominasi area syaraf dari organ jantung. Asalnya sama kayak langsai jantung, mirip-mirip ini. Nah, organ sindrom ini bisa dilihat melalui etiologi kita. Jadi yang bermasalah ususnya yang gejalanya mirip dan hal itu jam siang tadi itu termasuk jam kerjanya jantung iya maka jantungnya yang bermasalah organ lain yang mungkin jantung jadi terpuruk itu kita lihat harus ketahui baik Kalimat berikutnya Mas Satrio Bertanya lebih lelaki saja ada masalah dengan berat badan Untuk tinggi badan uh, eh, segitu dan lihatnya terlalu kurus. Nah, padahal untuk faktor makan adik saya lumayan uh, normal, tidak sedikit juga tidak berlebihan. Tapi berat badannya tidak naik jadi terlihatnya kurus begitu. Hmm. Ya, kalau untuk yang seperti itu, eh, pada awal biasanya yang kita, kita pikirkan itu adalah ini mungkin yang namanya limpahnya bermasalah karena kita sering adalah untuk uh, karena makanan jadi dari makanan menjadi energi ya ketika terjadi kok sepertinya tidak bisa ini tidak bisa semua seolah makanan yang terserang dengan ini hmm. ini terapinya dengan akupunktur nah, kalau dilihat apapun uh, eh, pertama suka manis-manis dari ini atau sering kali cancer atau mungkin orang selalu dulu ingin tahu istilah dari instan sehingga khusus koalisi jadi kurang responsif dan campuran bansos sehingga nutrisinya kurang iya. kembali ke pola makan tertentu ya kebanyakan penyakit memang dari pola makan tapi dengan hmm. terjadi penyakit organ itu juga important bila berubah pola makannya organnya juga tidak boleh langsung kembali secara seperti silakan itu bukan prosesnya ya proses dalam iya. organ ya Baik, satu pertanyaan lagi sebelum jeda. Apakah pikiran stres ini termasuk penyebab kambuhnya suatu penyakit? Ya. Kalau dibilang iya, saya akan percaya iya. Maksudnya sangat rumit karena ketika stres ada beberapa hormon yang disekresikan oleh tubuh atau dikeluarkan oleh tubuh dan ini efeknya tidak selalu baik gitu contoh kita stres atau kaget atau seperti pemerahan, hormon kortisol dan adrenalin. Hmm. Terjadi sebenarnya kok bisa gerak cepat. Gitu. Misalnya ketika stresnya bukan karena butuh gerak cepat, misalnya dia dikejar oleh harimau, tidak dikejar anjing, maka hormon seperti itu gunanya juga kurang banyak untuk kita. Apalagi kalau teman-teman kita sering terancam oleh hal yang sebelum tidak mengancam itu tumpukan kortisol akan banyak jadi menyebabkan peningkatan gula darah menyebabkan hipertensi dan banyak penyakit lainnya. Nah, sekarang hal seperti itu apakah berbahaya atau tidak? Soal yang berbahaya kalau terlalu berkelanjutan. Jadi, nah, karena itu baru kortisol belum yang menambah kayak aminotensin, norepinefrin, aldosteron dan lainnya itu bisa bikin merasa pembuluh darah. Artinya satu stres, karena bisa berbagai baik, sahabat itu uh, eh, bahaskan karena masih ada waktu juga sebelum jeda kita masih bisa bahas pertanyaan kembali Mas Satrio. Kali ini pertanyaan uh, tentang kandidat kelamatan Lister tadi kan disebutkan yang makin berat lemak begitu atau minyak minyakan nah ini yang ditanyakan eh, bagaimana kalau ini untuk kalangan ekonomi terbatas jadi makan terus saat ketemu nih <laughs>

pendapatan dan ada juga bangunan bagi Toyota Foundation Club bisa dapat daripada itu sangat bagus sekali ini. Karena mungkin justru lidah kita ini yang kuat ini. Ya, pinginnya yang enak. Sebenarnya kalau kalau menghindari makanan tidak sehat itu berarti awal biasa orang itu terbiasa. Karena kalau berat, memang otak kita masih terbiasa dengan makanan seperti itu. Ya, ya gitu. Cuma kita mau berpikir sedikit, mau meledakkan sedikit akan di otak, kita akan bisa untuk menemukan solusi yang akan seperti itu. Ya, kalau saya bisa saya udah ngalamin juga. Awalnya berat dulu ya? Awalnya berat, minum air putih yang 10 gelas, ya. Nggak terbiasa, makan-makan agak ini. Kemudian belum masa penuhnya. Belum kalau kita tadinya gejala minum, maka ketika kita minum, kita cenderung akan mengalami yang namanya sering kelihatan itu pada awal-awal zaman dan masa-masa transisi dari pola hidup yang kurang baik menjadi baik ini yang kata kadang tidak satu sama seperti mereka melakukan merokok banyak orang lain yang memakai merokok tapi tidak bisa karena tidak tahan dengan sensasi yang gitu diberikan ketika berjemur jadi tidak semua orang melakukan senang tapi kita kasihan terus kemudian membaca-baca bapak juga siapa secara tidak dekatnya protokol baik nanti kita bahas lagi terakhir ya Mas Satria iya. ada sahabat lagi masih ada kesempatan terakhir sebenarnya bisa SMS-an di 0815 atau telepon nanti di 8842665 Pak, ibu tuh waktunya banyak. Tapi kok bawaannya eh, lama harus malas ya? bisa daerah sih, tapi ada apa-apa tuh. apa Ada apa Itu tuh dengan cek ya, Pak. bisa apa, bisa tuh.

Thank you. Nasihat Holistik atau Sobat di Indonesia. Di sesi hari ini bisa dimanfaatkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita bahas dan SMS-nya yaitu nomor 815 tanggal 8693 dan yang juga nomor 9884 Di pesertanya bahasan tentang mikro ini adalah sahabat yang bertanya tentang tanda-tanda gangguan mikro ini seperti apa? Ini sekarang juga sudah dibahas ya, untuk kalau kita masyarakat yang kita kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awalnya kita sedang mengurus yang kita sedang Uh, saya menjelaskannya bahwa kita sedang dalam kurva sepeda yang sangat tinggi sekali, mm-hmm. maka ini memang elektabilitas kita akan meningkat. Nah, elektabilitasnya apa? Memang kita mudah sekali teriritasi oleh uh, eh, mungkin hanya sentuhan bagi orang uh, eh, pernah kita, itu kita, gitu. Jadi rasanya nggak nyaman sekali. Nah, ini juga sampai ke tingkat seluler di mana memang uh, imunitas lebih bereaksi dan kadang-kadang saking parahnya kalau sangat sangat-sangat tertentu status menjelang kalau yang lama ini bisa menyebabkan pembengkakan ringan begitu seperti impres seperti seolah olah ada lagi alergi nah ini ketika terjadi pembengkakan ini bisa melakukan pernapasan juga dan sebagainya maka ini akan menyebabkan seperti berat jadi sekarang seperti itu misalnya seperti apa soal yang seperti ini sangat membutuhkan antrian sudah bisa dengan pengamatan yang uh, cukup banyak konsumsi buah minum vitamin C saya minum vitamin C setiap brokoli gitu kegiatan seperti itu nah, ya, kalau belum ada waktu ini bisa kami akan rekomendasikan kita terhadap atau bisa merekomendasi dari kata kerja kita itu jadi memang secara umum adalah peningkatan iritabilitas di tubuh karena iritabilitas bisa menyebabkan pengobatan juga walaupun tidak kan parah kan. ya, kalau saya tahu pak oh misalnya begini berarti alangkah baiknya belajar menghadapi usaha mendukung yang karena saya belum tahu ada mendukung ya karena orang masih mendukung dan kalau ditanya yang jangan itu ya tidak ada yang mau tapi kita bisa belajar bagaimana sudah tidak Terima kasih baik gitu ya untuk saya sahabat dibantu kita ke pertanyaan tadi di SMS Mas Satrio cara ya mudahnya lah untuk yang nampak sehari-hari oh ini benar-benar lagi apa saja ada beberapa hal sih yang bisa kita lihat pertama adalah kita coba lihat uh, kukunya kukunya juga agak-agak seperti yang namanya uh, eh, kertas itu dengan benar jadi buat teman itu kurang bagus kemudian terhadap makannya, umpamanya sering kemarahan atau sering kuning kekuningan bisa mengalami gejala liver kalau itu. Bedanya dengan marah mengantuk atau marah yang ini jalur liver? Oh iya, kalau marah yang mengantuk kan dia pasang antuk aja. Ya. Oh, iya, ini kalau bisa pasang antuk marah. Oh, kemudian ada tapi antuk merah ini iya. ya. tanda ya? Tanda, tanda. Kemudian kekuningan juga seperti itu mm-hmm. kemudian juga misalkan kita merasa tubuhnya kok mudah lelah mudah perlu tidur kok nggak segar nah ini atau bicara waktu kita mungkin ini kan atau vaksin penanggung itu juga sudah kurang baik kan gitu penanganan seperti itu Kemudian waktu masa pencerahan ini karena kita merasa mual, merasa sembahyang gitu ya. Kemudian ada rasa nyeri di bagian uh, abdomen kanan, ada apa mungkin dua hijauan gitu ada banyak sih sebetulnya jadi ciri-cirinya ada yang nyeri atau ada pada kuku atau pada mata mana yang mengurangi yang lebih lagi, setelah yang pulang ke Indonesia ya kita bantu lihat fasilitas sekarang di kondisinya seperti apa ya ngomong tentang uh, eh, analisisme tadi tadi disebutkan eh, analisis bisa menyeluruh begitu ya Rasanya bisa terlihat apa yang sedang bermasalah di tubuh kita. Nah, khusus untuk bahasan liver misalnya, apakah bisa juga analisisnya khusus ditujukan untuk liver? Menurut saya, oke, okay, ini. Sebenarnya bisa, cuma itu kalau misalkan kita ngomong kedua, kedua itu produk teknologi yang dia walaupun menggabungkan antara timur dan barat, tapi ketika kita mendikotominya atau kita memotong-motong ya, hmm. itu jadi tidak analistik analisa gitu. Hmm.

konsultan pasien sangat penting ya karena seringkali ada orang yang kita takut dimarahin sama konsultan dia tapi akhirnya dia juga bilang masa dok karena kamu bisa jalani itu masa gitu sebenarnya bagi ya, kita tuh yang kita inginkan adalah anak pasien itu sehat jadi kalau pasien tidak kunjung sehat kita harus tahu lagi kenapa gitu. kalau soal nanti pasiennya nggak boleh sih makan gorengan jadinya seperti itu iya oh kita bisa oh ya sudah berarti memang terapinya sudah benar sementara orang tua belum dapat hasil yang maksimal kan itu jadi kalau orang ini orang jujur kan kita kan jadi bingung ya ini kita biasa malah malah malah kalau itu itu kan jadi berlebih kan. ini jujur aja kita sama-sama jujur sama-sama berkeinginan untuk lebih baik gitu kalau memang dilakukan pandangannya nggak pernah kok karena ini kan soal kesehatan pasien sendiri untuk kesehatan kita nanti <laughs> gitu. walaupun kita sangat peduli sangat ingin untuk membantu tapi kita harus sadar bahwa memang masalah kesehatan ini yang paling paling berperan adalah yang memiliki kebutuhan sendiri kita hanya membantu proses baik baik Mas Satrio kalau punya terbatas Uh, eh, barangkali untuk merangkum juga bahasan tentang liver dan itu juga adalah secara umum ini ya karena tadi ternyata saling berkaitan Eh, pertama nih teksnya untuk menjaga kesehatan ya teksnya kalau memiliki memiliki fungsi untuk detoksifikasi racun kemudian untuk metabolisme eh, makanan perjalanan makanan dan metabolisme darah eh, maka kita perlu memperhatikan apa yang kita makan kalau kita hidup ya walaupun susah akan kita hidup tapi memang apa yang kita makan jangan kita meminimalkan memasukkan racun atau bahkan asing ke dalam tubuh kita. Kalau kita masih belum, maka mulailah untuk belajar memilih yang lebih alami, menahan diri dari yang kurang-kurang alami seperti itu. Yang kedua, kita perhatikan secara umum lemak yang kita makan dalam tubuh kita. Apakah kita sudah mengembalikan lemak yang sehat? Atau kita masih terlalu menggilai makanan-makanan yang lemaknya kurang sehat? Kalau teman peduli sama kesehatan, cobalah cari masyarakat dengan tugas kita. Yang ketiga, masalah daerah, daerah itu diproduksi juga memerlukan waktu yang khusus itu waktu beristirahat kita. Hmm. Nah, jadi ketika kita malam hari, saya melihat kita dengan cara beristirahat. Hmm. Walaupun ada acara yang sangat menarik, kalau memang tidak sama apapun, tidak sesederhana itu boleh untuk bisa memulai. Atau terus terang, ada acara apa sih malam-malam coba lihat di YouTube pasti bisa dilihat ya mhm. gitu ya iya. harus bisa kita atur ya kita sehat kita mhm. dengan yang kuat kita bisa berprestasi baik secara maupun spiritual yang pada ya, itu aja dan kita juga eh, ada ya, namanya dari tadi kita bicara tentang teman-teman teman saya terus sahabat yang waktu ini tertarik sekali untuk memahami pengobatan dan polisi itu seperti apa mungkin saya bisa uh, turut belajar dengan mempelajari di training pekan holistik kami yang akan kita lakukan tanggal 21 sampai 22 Desember nanti dan ini kita diskusi dengan lagi air tahun ini belajar, utama belajar dan juga kita akan pelajari. Kemudian sistematika bekam yang mungkin ada. Kenapa sih Pak? Bekam sini bisa ini hilang, tapi kok ada juga yang ilmunya nggak hilang benar. Kita dari hati teori, cara melihat penyakitnya di atas mana, kemudian ada beberapa kasus yang akan kita bahas. Pokoknya insya Allah sangat sangat dengan informasi yang bermanfaat bila kita dapat menjadi pembekal yang profesional dan memang bisa melihat selalu pas baik satu kegiatan yang sangat penting untuk diikuti sahabat-sahabat yang yang ingin eh, bisa lebih sehat ataupun membantu orang-orang di sekitarnya jadi lebih sehat ya dengan salah satu terapinya bahkan yang sudah dikerjakan baik terima kasih Mas semoga acaranya berjalan lancar dan banyak manfaat yang didapat sahabat-sahabat semua nantinya dan bertemu teman-teman salam ya Mas Satria ya. di Sulawesi Sehat dan sahabat-sahabat yang pengen ke perasaan rumah sakit ataupun THI Pondok Logistik Indonesia uh, kontak paling nyamannya di mana Mas Satria ya kontak baik untuk terapi untuk informasi analisa atau kemudian untuk mendaftarkan training ya ini bisa menghubungi di nomor 0878

ada informasi dari Pondok Kristus Indonesia. Terima kasih Mas dan teman-teman Pendidikan Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah bergabung ke potensi Semua Semoga informasi yang terbahas tadi menjadi satu kehormatan ya untuk kita dan orang-orang yang sekitar kita menjadi lebih sehat. Insya Allah, kita akan berjumpa lagi di solusi sehat rumah sehat domestik.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

biaya disebabkan itu bisa satu hari ya pak jadi itu bisa tahu kemungkinan sakitnya apa ya? gitu tuh pak itu kita bisa konsultasi sekalian tuh pak ya tapi hasilnya obat semua tuh Thank you. Allen had used it from New Durban kembali menyapa keluarga, anda menikmati musik Oscar pilihan